serta syahwat ialah dengan keimanan demikian pula dengan terus-menerus kita berada dalam majlis-majlis yang bernuansa kepada menuntut dan mendalami ilmu agama. Akhwatil kiram pada pembahasan yang sebelumnya dari pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Dum'atul I'tiqad adalah pasal yang dimana kita berada padanya al-iman bi kulli ma akhbara bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimani segala apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulang apa yang disebutkan oleh banyak para ulama bahwa tentang berita-berita Nabi sabda-sabda Nabi hadis-hadis Nabi yang dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya dan keabsahannya maka terhadap berita-berita yang sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap kita adalah tasdiquhu fima akhbar membenarkan segala apa yang beliau beritakan Salah satu contoh yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah kejadian Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra wal Mi'raj. di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah atau dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian naiklah beliau bersama mereka Jibril ke langit yang ketujuh. Dan ini semua terjadi dalam bentuk bahwa beliau sadar dan bukan dalam mimpinya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau seorang yang dalam beribadah kepada Allah dalam menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang sempurna. Allah Azza wa Jal menyebut bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya karena betul-betul beliau mewujudkan merealisasikan ibadah baik di siang maupun di malam hari baik yang wajib maupun yang sunnah seperti sholat, puasa berdoa berzikir dan yang lain sebagainya yang tentunya tidak ada yang mampu menandingi ibadah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah azza wajalla menyebutkan kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya dalam perihal Isra wal Mi'raj. Qala tabaraka wa ta'ala Allah berfirman pada Al-Isra surat Al-Isra ayat yang pertama subhanalladzi asra bi 'abdihi laila Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Dan sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla sebagai hambanya. Yang dimaksud ialah makam kedudukan beliau karena penghambaan yang luar biasa. Sekali lagi yang tidak mampu diikuti, ditandingi, bahkan disamai oleh siapapun. Kalau saja Israel Mi'raj itu terjadi dalam mimpi, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengingkari Karenanya berita tentang Al-Isra wal Mi'raj diingkari oleh mereka-mereka yang tidak meyakini berita yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berita itu dikatakan kadzabahul kafirun wa sadaqa bihil mu'minun orang-orang kafir mendustakan orang-orang mukmin membenarkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberitakan dan taraddada bihi atau fihi akharun pada sebagian mereka pun ada yang bimbang tentang berita tersebut. Itu salah satu contoh yang muallif rahimahullah sebutkan bahwa berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal itu merupakan berita yang datang dari Nabi kita Muhammad maka yang wajib ialah membenarkan. Contoh yang kedua. Al-amru Thani, Maji'u malakil mauti ila Musa alaihi salatu wassalam. Mu'alif akan melanjutkan beberapa contoh yang berikutnya berita-berita yang beliau beritakan. Yang hal ini merupakan penguji bagi orang-orang atau manusia apakah mereka mempercayai ataukah mendustakan. Dan cukuplah seorang dikatakan telah kafir walaupun mendustakan satu berita dari Nabi yang berita tersebut secara keabsahan sampai kepada beliau dan dipertanggungjawabkan tentang beritanya barang siapa yang mengingkari satu saja berita yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terhitung orang tersebut telah kafir Yang kedua, jaa malakul mauti bi surati insan ila nabiyillah Musa alaihi salatu wassalam liyaqbidha ruhahu. Kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan seperti yang disebutkan muallif adalah kedatangan malaikatul maut datangnya malaikat pencabut nyawa. Kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Allah yang telah mengutus malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal dengan berbagai macam tugas yang masing-masing tidak pernah mengalami kebosanan. Demikian pula mengalami penurunan dalam hal semangat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian malaikat Allah utus untuk mengatur kemana hujan itu diturunkan. Demikian pula mengatur barakallahu fikum tentang salah satunya ialah seorang apakah hari ini akan digenggam dan dicabut nyawanya ataukah akan ditunda. Malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk jasad manusia. Dan Allah Azza wa Jal Zat yang maha kuasa Maha mampu dalam segala hal Hal ini sebagaimana yang terjadi pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala beliau bersama para sahabatnya bermajlis. Kata Umar, "Ittala alaina rajulun syadid bayadu thiyab, sawadu sawadu syar, la yura alaihi atharu safar." Umar kala bercerita manakala Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sangat tampan, pakaiannya putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya tanda-tanda bahwa beliau seorang musafir. Tetapi kata Umar, yang menjadi keanehan ialah bahwa La ya'rifu minna ahadun. Seorang dari kami tidak ada yang tahu bahwa yang datang adalah malaikat. Bahkan Al-Hafidh rahimahullah juga menyebutkan bahwa kali pertama datang malaikat dalam bentuk menyerupai sosok pemuda yang sangat tampan tadi di awal kali datang Rasulullah pun juga tidak mengenali bahwa yang datang ialah malaikat Jibril. Di zaman Nabi Musa alaihissalam datang malaikat maut menyerupai rupa manusia. Demikian pula cerita-cerita di zaman dahulu yang semua kita mungkin pernah mendengar tentang malaikat yang mendatangi seorang yang dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, kemiskinan yang luar biasa. Dan seterusnya, dalam rangka untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, falaqamahu. Musa kemudian karena menginginkan untuk mencabut nyawanya, Musa pun memukulnya. Nabi Musa pun menamparnya. Fafaqa'a ainuh. Tamparan Nabi Musa as kepada malaikat yang menyerupai manusia tadi sampai membuat matanya keluar. Kita mengenal bahwa Nabi Musa as Allah Azza wa Jal berikan kekuatan jasad yang besar Salah satu yang Allah abadikan kisah bagaimana beliau ketika mendapati pada kaumnya ada seorang yang melakukan pertengkaran maka beliau membela orang yang berasal dari sukunya kemudian musuhnya pun dipukul dengan satu kali pukulan pun apa meninggal فرجع al-malaku الله Kemudian malaikat pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta. Maka malaikat pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematian. Faradallahu alaihi ainahu. Kemudian Allah pun pulihkan penglihatannya ataupun matanya. Waqal irji Kembalilah kepadanya. Di sebagian riwayat dikembalikan dalam bentuk yang sangat tampan. Sosok manusia yang sangat tampan. Wa kullahu dan katakan kepadanya itu kepada Musa alaihissalam. Yadau yadah ala matni thawrin falahu mimma ghata yaduhu bikulli sya'ratin sana. Kemudian kata mereka tadi, ketika kembali kepada Nabi Musa salam agar Nabi Musa salam meletakkan tangannya di punggung Saur, yaitu sapi atau yang spesiesnya seperti kerbau sapi atau kerbau. Diletakkan, suruh meletakkan tangannya di atas punggung sapi tadi. Kemudian dari setiap bulu yang ketutupan oleh telapak tangannya satu bulu tadi apa? Kelipatannya apa? Satu tahunnya. Jadi diperintahkan bahwa kamu akan diperpanjang usiamu yaitu dengan cara letakkanlah telapak tanganmu di atas punggung sapi. Maka bulu yang tertutup oleh telapak tangannya satu helai bulu maka apa? Rambut, satu helai rambut itu satu tahun. Bayangkan akan berapa lama Musa alaihissalam diperpanjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Musa, "Tsumma madza?" Kemudian kalau setelah itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Faqala tsumma maut Setelah itulah kalau sudah habis sejumlah bulu atau rambut yang per rambutnya, per bulunya dikalikan satu tahun, maka apa? Jika telah selesai maka akan mendatangi kematian atau kematian akan datang kepadamu. Qala fal'an fasa'alallahu atau fasa'alallaha an yudnih an yudniyahu min al-ard al-muqaddasah ramyata hajarin. Kemudian kata Nabi Musa AS, sekarang saya tidak ingin untuk apa? Memperpanjang tentang usia sampai seperti yang tadi diberitakan oleh malaikat maut. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan ke bumi yaitu al-muqaddasah negeri muqaddasah yang jaraknya sejauh lemparan batu. Jaraknya sejauh lemparan batu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu sama seandainya waktu itu aku di sana la araitukum قبره إلى جانب طريق عند الكثيب al-ahmar akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa alaihi salam di mana kuburan Nabi Musa alaihi salam yaitu ila janib tariq yang berada pada sisi jalan inda al-kathib al-ahmar al-kathib al-ahmar dikatakan gundukan Eh, yang berwarna merah, gunungan yang tidak sampai kepada bukit yang disebut dengan al-kathib al-ahmar. Hadal hadis sabitun fi sahihaini hadis ini ditetapkan keberadaannya dalam kitab sahihain yaitu dalam kitab sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim. Wa innama asbatahu al-muallifu fil aqidah Adapun kenapa Ibnu Qudamah memaparkan, mencantumkan dan menetapkan hadis ini dalam pembahasan akidah lianna ba'dha al-mubtadi'ati ankarahu karena sebagian orang-orang ahli bid'ah mereka mengingkari tentang berita ini mu'allalan dalika bi annahu yamtani'u anna Musa yalqimul al-malaka Kemudian muallif sengaja mencantumkan kisah ini dalam pembahasan akidah. Karena sebagian ada yang mengingkari dengan alasan bahwa tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat. Tidak mungkin Nabi Musa AS menampar malaikat. Jawaban yang disebutkan oleh muallif rahimahullah Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwa malaikat ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk wujud manusia dalam kondisi Nabi Musa tidak mengetahui bahwa posisinya meminta agar roh eh, ruh Nabi Musa alaihissalam akan dicabutnya, yaitu untuk mewafatkan Nabi Musa alaihissalam. Fataktadi tabiatus al-bashariyah. Maka namanya tabiat manusia menuntut. Malaikat maut datang tanpa ada pembicaraan tiba-tiba meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk mencabut rohnya. tanpa menjelaskan bahwa dia malaikat bahwa dia malaikat. Dengan kata lain bahwa malaikat yang datang menyerupai manusia menghendaki untuk membunuh Nabi Musa salam, Membunuh Nabi Musa salam. Tentunya ketika malaikat datang dalam bentuk menyerupai manusia, dan Nabi Musa Salam tidak mengetahui bahwa itu malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wujudnya manusia dan meminta untuk apa? Mencabut nyawa Nabi Musa Salam dengan kata lain akan membunuhnya. Tentunya yang semacam ini, tobiat manusia, tobiat manusia akan menuntut an yudafi' al-matluba tentunya akan menolak tuntutan tadi. Coba sekarang siapapun kita bahkan orang yang dalam kondisi sakit yang sudah parah kondisi sakit yang sudah parah tiba-tiba datang seorang dokter akan dan mengatakan bapak mohon maaf boleh saya cabut misalnya impusnya itu kenapa biar cepat mati oh iya monggo silahkan kan begitu tidak mungkin pasti dalam posisi apa? Dia akan menolak dan berusaha untuk memperoleh kesembuhan dan panjangnya usia. Qala tabiatul al Walau Musa lam yalqamhu atau lam yamtimhu seandainya Nabi Musa tahu bahwa itu malaikat, maka beliau tidak akan menamparnya. Walidzalik istaslama lahu fil marat thaniyah hina jaa bima yadullu annahu min indillah. Maka kali kedua ketika datang malaikat dan tahu bahwa itu merupakan malaikat dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula wa'tauhu muhlah diberi penundaan seandainya demikian kamu adalah malaikat dan yang mencabut nyawa lalu Allah azza wajalla memberikan apa penundaan diberi tempo minas ini dari waktu yang di situ barakallahu fikum yang cukup panjang biqadri ma tahta yadih min syairi thawrin. Apa yang tertutupi oleh telapak tangannya dari bulu atau rambut yang diletakkan di punggung sapi. Sejumlah itulah akan diperpanjang usia Nabi Musa alaihissalam. Bukan hari, tetapi apa? Setiap bulu rambut terhitung satu tahun. Dari situlah barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalam mengetahui dan tidak kembali kemudian apa? menamparnya. Tidak kembali kemudian menamparnya. Di sini ada sebuah catatan kaki yang cukup penting dikatakan oleh Imam Ibn Hibban tahtan unwan dikru khabar syana'adihi ala muntahidi sunanil Mustafa. Man hurima li liidraki ma'na. Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan tentang berita yang dicela, dianggap jelek. Pihak yang menganggap jelek, pihak yang mengkritik pihak yang mereka menganggap buruk tentang salah satu berita yang diberitakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebabkan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai memahami makna yang ada pada hadis ini. Suma qala aqiba inna Allah jalla wa ala ba'atha rasulah sallallahu alaihi wasallam mualliman li khalqih. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam seorang yang mengajarkan, pengajar, mualliman kepada manusia. Fa'anzalahu mawdhi' al-ibanah an muradih dan tidak mungkin yang namanya Allah Azza wa Jal ketika mengutus seorang Nabi. Mengutus seorang Rasul. Yang posisinya sebagai pengajar. Lalu tidak dibekali dengan bekal apapun. Tetapi setiap nabi dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sebagai seorang pengajar dan dibekali dengan bekal-bekal berupa wahyu dan tentunya perkara yang lebih khusus lagi ialah diturunkan tentang satu perkara yang terkait dengan topik pembahasan ataupun perkara yang terjadi dengan penjelasan kepada yang dimaksud. Fabalaqa sallallahu alaihi wasallam risalatah maka karena Nabi SAW itu sebagai Rasul beliau penyampai dan menyampaikan pula akan sahabat risalahnya wa bayyana an ayatih bi alfadhin mujmalah wa mufassalah dan menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan dalam ayat-ayatnya itu kadang sifatnya global dan ada pula yang berupa rincian. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasannya di sana ada perkara yang bersifat global dan ada pula yang sifatnya rincian. Karenanya barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya Usulul Sittah yafhamuhal awam kaidah-kaidah penting yang dibangun oleh para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis itu kaidah-kaidah dari ayat-ayat hadis-hadis yang difahami sesungguhnya dengan mudah oleh awam. Di antaranya perihal apa yang disebut dengan ar Rahman, Aulia Allah, wali-walinya Ar-Rahman, wali-walinya Allah. Seringkali tergambarkan di mata umum bahwa yang namanya wali itu harus memiliki kehebatan dan identik dengan barakallahu fikum hal-hal yang sifatnya khususiyah artinya memiliki kekhususan-kekhususan kekhususan tersebut kadang-kadang menghantarkan kepada harus meninggalkan perintah dan jatuh kepada muharramat. Sebagai contoh, seorang kadang mengatakan ketika dinisbahkan dirinya sebagai wali, ketika tidak sholat tidak bermasalah karena dia sebagai wali. Ketika wali dikatakan tidak berpuasa, baginya tidak bermasalah karena dia wali. Seorang wali ketika jatuh dalam perkara muharram yang jelas keharamannya sebagai misal seandainya minum minuman keras, maka tidak masalah. Karena dikatakan telah menjadi Allah Wali. Padahal Al-Quran cukup dengan jelas menerangkan. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Manusia-manusia pilihan-pilihan Allah. Mereka itu tidak memiliki rasa takut dan juga mereka pun tidak mengalami kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cirinya ialah mereka-mereka yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Tentunya manusia-manusia yang terpantas untuk dikatakan wali adalah siapa? Para ambia, para rasul. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau. Sampai-sampai beliau barakallahu fikum untuk meninggalkan sholat berjamaah dalam kondisi sakit, beliau pun menginginkan untuk apa? Dihantarkan, dipapah oleh sebagian sahabat agar bisa mendatangi sholat berjamaah dalam kondisi sakitnya. Bahkan dalam kondisi sakitnya pun beliau duduk dan tetap menghadiri sholat berjamaah. Di hadis yang lain, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan yang kuat untuk kemudian membakar rumah orang-orang yang mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Puasa beliau, zikirnya beliau, ibadahnya beliau, keseharian beliau, keluarganya beliau, dan seterusnya semua perkara yang sangat nampak ucapan beliau, perbuatan beliau, tidak ada kandungan-kandungan yang mengandung kepada kekejian dalam berbicara, dalam berbuat. Karenanya barakallahu fikum, ayat Al-Quran sangat jelas dengan mudah akan difahami bahwa ciri Orang-orang yang mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Mereka-mereka yang beriman. Mereka-mereka yang bertakwa. Yaitu dalam keseharian nampak mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kemudian seorang dinobatkan atau dijuluki, diposisikan sebagai wali, lalu tidak menampakkan solat, tidak menampakkan solat, seorang mungkin akan berkata si wali tadi solatnya di rumah tentunya bertolak belakang dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya di rumah pun yang mengetahui misalnya mungkin keluarganya mengatakan bahwa berdiam di kamar tidak pernah menampakkan dia mengatakan mungkin sholatnya di Makkah dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Ketahuilah bahwa ayat Al-Qur'an tidak difahami semata-mata oleh apa? Pikiran kita, angan-angan kita, anggapan-anggapan kita, kemudian barakallahu fikum akal kita. Tetapi melalui bimbingan Allah Azza wa Jal, terkhusus dalam bab ini ialah meniru apa yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Qala aqala aqalaha anhu ashabu, au ba'dhum. Jadi ayat turun dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam difahami oleh sahabat. Difahami oleh sahabat atau sebagian mereka. Wa hadzal khabar min al akhbar alladhi yudriku makna, man lam yahrum at-taufiq li isabatil haq. Berita-berita yang semacam ini, berita tentang adanya apa? Isra wal Mi'raj. Secara perhitungan akal kita mustahil. Mustahil yang namanya perjalanan sampai ke langit ketujuh. Dari Makkah menuju Palestina. Kemudian ke langit yang ketujuh dikerjakan hanya dalam waktu satu malam. Sesuatu yang mustahil. Kan demikian. Tetapi para sahabat memahami apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah malaikat maut yang mendatangi Nabi Musa alaihi salam menyerupai wujud manusia menghendaki untuk apa? Mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang dikatakan muallif rahimahullah, tabiat manusia. Namanya manusia. Kemudian orang mengatakan akan saya cabut nyawamu, tentunya dia melakukan apa? Pembelaan. Tetapi ketika tahu bahwa yang datang ialah malaikat dan kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa membawa misi pemberitaan tentang akan pencabutan nyawa dan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka dari kedua kalinya ketika datang Nabi Musa pun tunduk dan patuh serta menerima apa yang diberitakan oleh malaikat. <clears throat> Semua tadi barakallahu fikum perkara yang difahami oleh sahabat. Fahami oleh sahabat. <clears throat> Dan <clears throat> mereka bukan orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan tauhid untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan al-haq. Qala wa dhaka anna Allah jalla wa ala arsala malak al-maut ila Musa alaihi salam. Yang demikian kisah tersebut adalah bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam ibtilaan sebagai bentuk risalah al berupa ujian waktibar demikian pula adanya ujian wa amarahu an yaqulu lahu ajib rabbak dan waktu itu Allah pun perintahkan agar malaikat menyampaikan kepada Musa salam penuhilah perintah Rabbmu. Penuhilah perintah Rabbmu yaitu penuhilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Amrun ikhtibar wa ibtila'in. Semua tadi merupakan berita yang mengandung kepada ujian kepada para anbiya. La amran yuridullah jalla wa ala dan bukanlah Perkara yang datang tadi semata-mata hanya semata-mata ialah mawaihi kama amarahu khaliluh atau khalilahu sallallahu alaihi wasallam. Berita itu bukan hanya semata-mata agar wafatnya Nabi Musa di waktu itu, tetapi sebagaimana adanya ujian yang Allah uji kepada kekasihnya yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bidabhi ibni Amrun ikhtibar wa ibtida. Dun al-amr alladhi arada Allah jalla wa ala imdaihi. Bukan hanya semata-mata untuk agar Nabi Ismail disembelih begitu saja. Tetapi sebagai bentuk ujian. Sejauh mana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kemudian tunduk dan mematuhi. Disitulah bukan hanya semata-mata yaitu mengandung kepada perintah tentang Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih kepada atau menyembelih putranya. Demikian pula apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Pada falamma azama ala dhabhih atau dhabh ibnihi wa talahu al-jabin fanadahu ketika jujur yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan apa yang Allah azza wajalla perintahkan saat akan berlangsungnya penyembelihan maka digantilah dengan apa hewan korban yang sangat gemuk hewan korban yang sangat gemuk وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في سور لا يعرفونها كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة dan Allah Azza wa Jalla telah mengutus para malaikat dengan sekian bentuk yaitu wujud manusia sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla utus tentang malaikat masuk ke rumahnya Ibrahim dalam kondisi membuat ketakutan dan kecemasan. Demikian pula kamaji Jibril ila Rasulullah SAW wa e, su'aluhu iyah anil imanul islam wal ihsan. Demikian pula datangnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Falam ya'rifhu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam hatta walla. Di awal datangnya malaikat Jibril ketika menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan, maka dikatakan Nabi tidak mengetahui kecuali setelah malaikat tadi pergi. Ketika malaikat itu telah pergi. Demikian pula wa kana maji' malakal maut ila Musa alaihi salam. Hal ini sama juga dengan datangnya malaikat yang menjadi Eh, atau bertugas untuk mencabut nyawa datang kepada Nabi Musa alaihissalam ala ghairi surat alladhi kana ya'rifu Musa alaihissalam alaiha dalam bentuk yang di situ bentuk yang tidak dikenali oleh Nabi Musa alaihissalam wa kana Musa quyuran <clears throat> fara'a fi darihi rajulan lam ya'rifhu fasa'alahu atau na'am Eh, fasalla yadahu falatamahu. Demikian pula Nabi Musa di salam ketika datang sosok laki-laki di rumahnya asing, tidak dikenal. Maka kecemburuan Nabi Musa di salam tanpa berpikir panjang kemudian beliau menamparnya. Beliau menamparnya, yaitu malaikat yang tadi berwujud manusia. dan contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah dan hal ini sesuai dengan sunnah yaitu kata Mu'allif secara ringkas bahwa kenapa Nabi Musa alaihissalam <clears throat> cemburu ketika ada laki-laki <clears throat> datang <clears throat> sama dengan apa? Dengan e, pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan seorang manakala mendapati seorang di luar kemudian mengintip ingin tahu apa yang ada di dalam rumah maka dikatakan diperbolehkan baginya untuk apa e, <clears throat> menusuk matanya <clears throat> dalam hal ini merupakan perkara sunnah tidak bermakna kemudian perihalnya ialah seorang kemudian berantusias, berantusias untuk mengerjakan namun ada bimbingan bahwa seorang diperbolehkan untuk memperingatkan orang yang dalam kondisi asing, orang yang dalam kondisi tidak diketahui, kemudian menengok, melihat apa yang ada di rumah dalam kondisi dia seorang laki-laki yang mengkhawatirkan kemudian e, didapatkan di sana wanita ataupun keluarga yang tertutupi ataupun yang sedang dijaga auratnya. Masyaallah ikhwah <clears throat> rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula al hafid rahimahullah menukil tentang ucapan Ibnu Huzaimah. Sebagian orang-orang al-bid'ah yang mengingkari hadis ini dengan mengatakan bahwa kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak ditegakkan padanya apa? Kisos. Kalau seandainya dalam kondisi tidak tahu itu malaikat, manusia. Bahkan sampai apa dikatakan keluar matanya. Kembali jawabannya bahwa bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahui bahwa yang datang ialah apa? Malaikat. Yang datang ialah malaikat. <clears throat> Sehingga barakallahu fikum uh, ungkapan-ungkapan yang mereka katakan, alasan-alasan yang mereka katakan bahwa ini perbuatan yang tidak mungkin dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seandainya Nabi Musa mengerjakan dan manusia yang dihadapi lalu ditampar sampai kemudian keluar matanya al ainu bil ain mata apa apa gantinya juga dengan mata tetapi jawabannya seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Musa AS melakukan perkara itu dalam kondisi ketidaktahuannya beliau bahwa itu adalah malaikat al-maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kesimpulan daripada kisah ini bahwa berita ini merupakan berita yang sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketetapan berita ini tidak boleh bagi seorang untuk kemudian mencari-cari dengan kemudian mengolah akal kita, kemampuan kita, demikian pula pikiran kita, demikian pula angan-angan kita. Bagaimana dipolitisir agar seorang barakallahu fikum mengupayakan untuk kemudian dikatakan Nabi Musa tidak melakukannya. Atau dengan kata lain, sampai kemudian mengatakan bahwa ini hadis yang hanya bualan, hadis yang hanya dibuat-buat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula e, barakallahu fikum tidak semua orang yang berkeinginan baik, bermaksud baik itu tepat sasaran. Contohnya, Orang-orang yang menafsirkan <clears throat> tentang kisah Yusuf alaihissalam bersama Imratul Aziz. Mungkin dalam kisah-kisah tafsir disebutkan namanya siapa? Zulaikha kan begitu ya. Bahwa pembelaan pembelaan kepada Nabi Yusuf oleh orang-orang yang mereka mengatakan ingin membela mensucikan Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Nabi Yusuf itu seorang yang mulia dan harus dibersihkan dari perkara-perkara yang disandarkan kepadanya perkara keburukan. Walakat hamad bihi wa hamma biha. Pada kalimat walakat hamad bihi wa hamma biha. Dalam surat Yusuf dikatakan bahwa sungguh Imra'atul Aziz yang dikatakan Zulaikha sudah punya keinginan yang kuat untuk melakukan keburukan. Perbuatan nista kepada Nabi Yusuf. Wahamma biha. Demikian pula usia yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam juga usia yang barakallahu fikum usia yang di situ apa? Terdorong kepada apa? kemudaannya bisa saja seorang berbuat kepada kenistaan. Itulah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan penerapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah yauma la illa dhilluh. Tujuh golongan. Orang-orang yang mereka akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari yang tidak ada naungan kecuali apa? Naungan Allah Azza wa Jalla. Rajulun da'athum ra'atun data jamalin wa data mansabin. Ada seorang pemuda, pemuda kan namanya pemuda. Diajak berbuat jelek, berbuat nista oleh wanita yang sangat cantik. Oleh wanita yang punya nasab. Tetapi apa jawabannya? Ini akhafullah. Aku seorang yang takut kepada Allah Azza wa yang memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan nista, perbuatan kecil ialah apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang pemuda yang dirayu, dibisiki oleh wanita yang cantik, wanita yang punya kedudukan yang sesungguhnya tidak ada bagi dia untuk menolak kalaulah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa takutnya kepada Allah yang besar, Allah palingkan dia dari perbuatan apa? Kecil dan nista. Sebagian orang-orang yang mereka melakukan pembelaan kepada Nabi Yusuf tidak mungkin bahwa Nabi Yusuf punya keinginan. Kan begitu. Tetapi dikatakan yuridu darbaha walaqad hammat bi wa hamma biha yaitu yang dimaksud hamma biha ham ay an yadribaha untuk memukul apa? Zulaikha. Tentunya tafsir yang menyimpang. Sungguh ada keinginan pula pada Nabi Yusuf. Seandainya tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Seandainya tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para kalafikum. Perhatikan. Kadang seorang berniat baik. Seorang bertujuan bagus. Seorang bertujuan mulia. Yaitu apa? Untuk mensucikan Nabi Yusuf dari tuduhan. Yaitu apa? Berbuat apa? Kenisan Karena Nabi Yusuf juga belum berbuat. Yang menghalangi dari berbuat adalah apa? Ketakutan Nabi Yusuf kepada siapa? Takutnya Nabi Yusuf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada keinginan. Ikhwana barakallahu fikum. Sehingga sebagian seperti tokoh Mu'tazila ataupun orang-orang Mu'tazila mereka menganggap surat Yusuf, surat Yusuf yang dikatakan surat yang ada padanya kisah cinta dikatakan tidak semestinya ada pada Al-Quran. Tidak semestinya ada pada Al-Quran. Karena ada kisah yang semacam itu. Sungguh, kisah-kisah yang Allah kisahkan pada Al-Quran, Allah telah menyebutkan dengan penyebutan yang paling mulia dan yang paling bagus dalam menceritakan. Kalau ukuran kita, mohon maaf ya, kalau ukuran kita kan jelek ya, diceritakan seperti itu. Ukuran kita, ukuran manusia. Kenapa Allah menceritakan yang seperti itu? Tetapi perhatikan, Al-Quran, kisah-kisah yang ada pada Al-Quran apa? Kisah yang di situ barakallahu fikum, kisah yang paling bagus pemaparannya. Contoh yang lain, Nabi uh, <clears throat> Musa alaihissalam. Kita kenal bahwa di zaman Nabi Musa alaihissalam orang-orang kalangan laki-laki kalau mandi itu dalam kondisi membuka auratnya, membuka auratnya. Nabi Musa alaihissalam barakallahu kalau dalam kondisi mandi tidak ingin membuka auratnya. Tuduhannya apa? Badannya ada cacatnya. Badannya ada apa? Cacatnya. Subhanallah di satu hari Nabi Musa alaihissalam mandi dalam kondisi apa? Menanggalkan pakaiannya dan pakaian ditaruh di batu. Batu berjalan membawa pakaiannya dengan memanggil apa? Saubiyah hajar. Saubiyah hajar pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu. Seiring mengejar pakaian yang dibawa jalan oleh batu, orang-orang melihat tentang jasad Nabi Musa di salam tidak ada cacatnya. Lihat, apakah yang semacam ini kemudian orang akan mengatakan kritikan dalam menceritakan dan Allah azza wajal tidak sepantas yang menceritakan yang semacam ini, simpulkan. Apa yang diceritakan oleh Allah azza wa Jal dalam Al-Quran sesungguhnya merupakan cerita yang dikemas dengan sebaik-baik pengemasan dan tidak ada satupun perkara di situ apa keaiban. Kenapa? Karena merupakan kalamullah. Merupakan apa? Kalam ilahi, kalamullah. Dan kalamullah merupakan salah satu bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Azza wa Jal tersucikan dari perkara apa? Perkara aib cacat, demikian pula berbagai macam kekurangan. Karenanya, barang siapa yang dalam menafsirkan Al-Quran, kemudian dia kedepankan kepada pikirannya, kepada berpura-pura ingin melakukan pembelaan kepada para ambia, tetapi menyimpang dalam penafsiran ketahui bahwa penafsiran-penafsiran semalamnya ini penafsiran-penafsiran yang batin. Berpura-pura membela, berpura-pura melakukan pembelaan tetapi pada hakikatnya takwil. Pada hakikatnya takwil. Demikian pula yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jal menyifati dirinya bahwa Allah punya tangan, Allah Azza wa Jal melihat, Allah Azza wa Jal mendengar, Allah Azza wa Jal e, barakallahu fikum berbicara dan seterusnya, mereka mengatakan seandainya Allah Azza wa Jal mendengar, Seandainya Allah Azza wa Jalla melihat dikatakan penglihatan serupa dengan penglihatan manusia. Kalau Allah punya tangan mengharuskan ada ruas tangan, ada jari, ada pergelangan, ada siku dan seterusnya. Kemudian dengan itu mereka ingin mensucikan Allah dengan mengatakan Allah tidak disifati dengan tangan. Karena jika disifati dengan tangan maka akan serupa dengan apa? Dengan makhluk. Tentunya upaya mensucikan semacam ini upaya yang di situ tidak muwaffiq yaitu tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tetapi sifatu haba apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Azza wa Jalla zat yang dikatakan tidak serupa dengan apa? Dengan siapapun. Sifatnya tidak serupa dengan siapapun dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jam berapa ini? Masuk. <laughs> Baik, banyak soal mungkin yang di sini eh, ada di meja. Insya Allah soal-soal yang ada kita berikan waktu untuk menjawab pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, Khuan barakallahu poin yang kita berada padanya merupakan poin yang cukup penting karenanya muallif akan mengulang-ulang dan memberikan contoh dengan sekian contoh yang banyak memberikan contoh dengan sekian banyak contoh yang banyak karena perkara ini merupakan perkara yang seringkali diangkat contoh dajjal dengan mengatakan itu hanya berita saja contoh misalnya hari kiamat itu hanya berita bualan saja karenanya muallif rahimahullah memilih beberapa poin topik yang terkait dengan perihal-perihal yang di mana manusia mengingkari, di mana manusia mereka bimbang, di mana manusia mereka menolak tentang berita-berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah siapa yang menolak satu berita yang dipastikan kebenarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengkhawatirkan kepada keselamatan keimanan dia, keimanan dirinya, demikian pula keislamannya karena bisa menjatuhkan kepada apa? kekufuran. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada kurang yang menuaf. jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.